Lalu ia membuat mezbah tembaga yang dua puluh hasta panjangnya dan dua puluh hasta lebarnya dan sepuluh hasta tingginya. Kemudian dibuatnyalah laut tuangan yang sepuluh hasta dari tepi ke tepi. Bundar keliling, lima hasta tingginya dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Di sebelah bawah tepinya, ada gambar lembu-lembu yang mengelilinginya sama sekali. Sepuluh dalam sehasta. Merangkum laut itu berkeliling. Lembu itu dua jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas dua belas lembu. Tiga menghadap ke utara, dan tiga menghadap ke barat. Tiga menghadap ke selatan, dan tiga menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan, dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat tiga ribu bat air. Lagi pula dibuatnya sepuluh bejana pembasuhan dan ditaruhnya lima pada sisi kanan dan lima pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran. Sedang laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasuh. Ia membuat sepuluh kandil emas sesuai dengan rancangannya dan menaruhnya di dalam bait suci. Lima di sebelah kanan dan lima di sebelah kiri. Selanjutnya ia membuat sepuluh meja dan menempatkannya di dalam bait suci. Lima di sebelah kanan dan lima di sebelah kiri. Ia membuat pula seratus bokor penyiraman dari emas ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar, dan pintu-pintu halaman itu. Pintu-pintu itu dilapisinya dengan tembaga. Laut itu ditaruhnya pada sisi kanan, arah tenggara. Dan Huram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Allah, yakni kedua tiang, dengan kedua bulatan ganja di kepala tiang itu. Kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu. Keempat ratus buah delima untuk kedua jala-jala itu dua jajar buah delima untuk satu jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Juga telah dibuatnya kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan yang di atas kereta-kereta itu. Laut yang satu itu dan kedua belas lembu di bawahnya kuali-kuali, penyodok-penyodok, garpu-garpu, dan segala perlengkapan lain yang dibuat Huram Abi bagi Raja Salomo untuk rumah Tuhan adalah dari tembaga upaman. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan, di dalam tanah liat, antara Sukot dan Zereda. Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mesbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian. Lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan. Kembang-kembangnya, pelita-pelitanya, dan sepit-sepitnya dari emas. Semuanya dari emas murni. Pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Juga pintu masuk rumah itu dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat maha kudus dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci. Semuanya dari emas.